dakwah harus diperlengkapi dengan syarat-syarat yang lumrah. Dakwah ini perjuangan. Kalau Anda mau berjuang, Anda harus mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk berjuang. Anda harus sehat. Anda harus mengerti. Anda harus ada bondo. Anda macam-macam itu perjuangan. Antara syarat. Anda harus ada backing Saudara-saudara antara lain itu backing. Saudara tahu Rasulullah SAW mempunyai dua backing. Abu Talib yang itu waktu belum Islam untuk luar untuk ekstern dan seorang istri paling awalnya manusia masuk Islam yaitu Khadijah alaihissalam ini yang merupakan backing beliau ke dalam jadi luar rumah dan di dalam rumah beliau sudah sebagai pejuang sudah mempunyai alat atau syarat-syaratnya sudah ada. Beliau dijaga oleh Abu Talib. Kalau ada orang bilang Abu Talib itu kafir, saya kok seperti kurang tertarik dengan kata-kata itu. kendatipun ini hadisnya sahih. Sebab apa? Sebab Abu Talib itu orang pimpinan Gures. Orang yang paling berakal, yang paling lihai, yang paling politik. Masa akan ia mengakui bahwa agama Nabi Muhammad SAW ini benar, lalu dia tidak menganutnya. Apakah Abu Talib itu licik? Apakah Abu Talib itu pengecut? Dia benggolan Quraisy. Kalau Anda mau tahu dia benggolan Quraisy, dia mempertahankan anak adiknya ini keponakannya ini untuk berjuang ayo terus no aku nengarmu kalau tidak pahlawan pendekar tidak berani berbuat gitu jadi alasan dia takut Gures sangat naif buat saya kok kurang kurang enak diterima kurang serak dalam hati ini orang pendekar dan ini orang cukup cerdas. Dan dia bilang alim alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan banyak syair-syairnya itu. Terus dia katanya tidak Islam. Saya kok condong dia sudah beriman. Mungkin dia tidak menyatakan itu. Jadi selain ini saya pasrahkan kepada Allah. Sebab saya sendiri tidak tertarik untuk berbicara tentang iman dan Islamnya atau kafirnya Abu Talib dan di mana tempatnya di neraka mana saya kurang tertarik sebab saya yakin bahwa ini menyinggung perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidak-tidaknya paman beliau apalagi kalau kedua orang tua beliau iku bapake ibuke Nabi sallallahu alaihi wasallam kabeh iku neraka kabeh. Kok seperti kurang? Lah ini anaknya kayak gini. Setidak-tidaknya kita diem. Lah kalau kita mau dalil, lah melbu neraka sebabe apa? Lah wong anake durung diutus kok mau mati si bayi Rasulullah malah yang satu mati Rasulullah umur 4 bulan yang satu mati Rasulullah umur tujuh tahun. Kok mandar masuk neraka? Sebab apa? Kok seperti juga lebih tidak cocok. Sebab Allah sendiri berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kita ini tidak bakal menyiksa orang begitu saja sampai kita utus nabi. Kalau kita utus nabi, tidak dipercaya, dilawan, ini kita siksa Lukis, lah ini ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah dua-duanya ini belum menyaksikan putranda menjadi nabi kok lantas masuk neraka ini seperti begini lebih juga lebih lagi tidak baik atau kurang sopan kalau kita bicarakan walaupun ulama zaman dulu sudah pernah bicarakan tapi saya kurang eh, berani membicarakan ini, terus terang saja. Saudara-saudaranya eh, sudah-sudah tahu Abu Talib sebagai backing keluar menghadapi Quraisy. Khadijatul Kubra sebagai backing ke dalam dalam dengan belanjanya, dengan duitnya. Ini dua-duanya ini wafat satu tahun dalam satu tahun dua-dua ini dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bah di sini merasa posisi perjuangan mulai berubah. Kan orang yang kalau ada kekurangan lalu dia menyerah. Hasya sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang berani Rasul malah sesudah posisi ini kelihatannya berubah, ya betul dia sedih. Sampai tahun itu diberi nama oleh ahli sejarah Amul Huzn. Tahun duka. Sebab Rasulullah SAW kepaten dua manusia, dua tokoh yang beliau andalkan dalam perjuangan ini sebagai uh, pembantu beliau, sebagai backing. Akhirnya Nabi SAW mulai berusaha mencari sebab kekuatan backing yang lain. Dan kini beliau pergi ke Taif mencari memasarkan agamanya untuk diterima oleh kaum Bani Thaqif di Taif. Maka beliau pergi ke sana jalan kaki. Taif Mekah 75 kilo kurang sedikit. Ini beliau jalan kaki dan beliau sesudah sampai ke Taif meleset perhitungannya. Sengaja. Sengaja Allah SWT bisa menjadikan Banu Thaqif masuk Islam seketika. Tapi Arab Taif malah menyambut beliau dengan sejelek-jelek sambutan. Anak-anak kecil disuruh sorak-sorai di belakangnya. Orang-orang yang kulit hitam suruh lempari batu ada yang suruh narik serbannya kanan kiri ada yang ngeludahi sampai tumitnya Shallallahu Alaihi Wasallam keluar darah jadi dugaan beliau meleset ikhtiar beliau untuk menjadi, mendapat backing gagal Sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad tapi beliau tidak putus asa setelah semua jalan tertutup barulah beliau menempuh jalan yang lain. Jalan apa? Jalan yang tidak akan tertutup, saudara-saudara. Jalan dan pintu yang tidak akan tertutup, yaitu pintu Allah Rabbul Alamin. Sudah, sudah deadlock pada manusia sudah tidak ada. Abu Talib meninggal. Khadijah kesayangannya meninggal dan kesayangan beliau kepada Khadijah ini sampai akhir hayatnya pernah waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut Aisyah Khadijah itu istrimu yang paling tua orang sudah tua sudah mati kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita Rasulullah alaihi wasallam bilang, La, aku tidak diganti oleh Allah. La wallah, ma abdalanillahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia. Mengeluarkan biaya waktu aku tidak punya. Dan dia ibunya anak-anakku. Begitu Rasulullah membela sampai akhir hayatnya. Jadi setelah manusia yang dicari sebagai usahanya untuk menjadi backing sudah tidak ada Banu Zagif malah meleset sudah tinggal satu pintu tinggal satu acara yang belum dilaksanakan yaitu Allah Rabbul Alamin di sini beliau merebahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda perlu mengapalkan doa ini beliau merebahkan diri sambil berdoa اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك Dia bilang wahai Tuhanku kepada kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku, kekurangan daya fikirku, dan kehina dinaanku di tengah manusia. Ya ini sekarang ini, Taqif. Yang melempari dia batu, dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir. Dia membaca doa ini. Kepada siya engkau ya Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Dan Tuhanku sebagai orang yang lemah. Kepada siapa engkau akan menyerahkan aku? Kepada siapa engkau akan mencampakkan aku ya Allah? Apakah kepada musuh yang akan, yang akan kau serahkan aku kepadanya? Atau kepada orang yang jauh yang akan menggempur aku aku tidak pedulikan itu aku tidak apa-apa asal engkau jangan marah kepadaku ya Allah kalau engkau tidak marah, aku tidak menjadi soal itu semua. Serahkan aku kepada siapa yang kau suka. Tapi afiyahmu, kesontasa, kesantosaanmu adalah lebih baik bagiku, lebih afdal bagi hambaku sekarang ini. Aku berlindung dengan wajahmu yang menyinar sehingga tidak ada yang gelap di dunia ini dan aku berlindung dengan wajahmu yang akan hebat urusan dunia dan akhirat karenanya jangan sampai marahmu turun kepadaku atau kemurkaanku ke kemurkaanmu terkena kepadaku dan tiada daya tiada upaya kecuali denganmu wala haula wala quwata illa bik ma'asyiral muslimin cara ini cara yang harus kita tempuh sebagai umatnya di saat-saat kita kepepet harus kita ittiba kepada Rasulullah SAW apalkan doa ini apalkan anakmu apalkan kepada istrimu apalkan kepada semua temanmu dalam suasana yang kepepet ini pintu yang tidak akan tertutup anda bisa ditutupi pintu oleh semua orang tapi pintu Allah tidak tertutup kepadamu. Baca doa ini. Dan tahukah kamu semua wahai kaum muslimin, Rasulullah menggunakan cara ini dua tiga kali, bukan satu kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah kepepet, dia merebahkan diri kepada Allah. Dan di saat itu pula beliau menang. Tahu saudara? Sesudah dia baca doa ini di Taif, kakinya masih belum sembuh, darah masih mengalir, ludah orang belum dipesuti, Allah sudah memikirkan. Allah sudah menunjuk dia untuk dibawa ke langit, ke Sidratul Muntaha, topnya kedudukan. Setelah beliau terhina di Taif, tidak seberapa. Beliau pun tidak marah, dia tahu ini dari Tuhan. Dia tahu bahwa manusia ini berbuat hanya dengan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Ya. Pertama beliau gunakan di Taif. Kemudian di Madinah beliau kepepet yaitu di peperangan Badar. Peperangan Badar itu kalau orang membayangkan Rasulullah SAW mengeluarkan semua keren sahabat semua sahabatnya ini keluar dan belum pernah punya latihan perang. Semuanya diajak keluar 313 orang. Ayo keluar semua. Kita berjuang visabilillah. Tapi kelihatan gures. Pendekar-pendekar gures lebih dari seribu. Lantas apa saudara-saudara? Lantas beliau khawatir. Bagaimana ini nanti? Aku lemah. Kembali lagi dia mendoa. Ya Allah, ini semua tentaraku saya keluarkan. Ini kerenku, ini kaderku. Kalau sampai ini mati semua ya Rasulullah dan kalah, saya khawatir nanti tidak ada orang nyembah engkau. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada ba'da al-yawm. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah. Yakfi, yakfi ya Rasulullah. Saya khawatir itu waktu betul-betul Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa? 70 dari kerennya Guresh mati semua. Ini orang-orang yang tidak pernah masuk mempersambungkan nyawa dalam peperangan menang total. Dan Rasulullah SAW memperlihatkan bagaimana Allah menepati janjinya kepada beliau. In yang suruh Disuruh masukkan itu Abu Jahal yang Al-Walid Utbah dimasukkan dalam sumur yang kering. Sudah dimasukkan beliau berdiri di atas lengirnya sumur sambil berkata, "Ya Aba Jahal ibn Hisham." Dipanggil namanya dan nama ayahnya. "Ya Walid, ya Utbah, ya Syaibah." Sudahkah kalian mengerti dan mengetahui betul menyaksikan betul bahwa ini janji Allah kepadamu Ara'aitum ma wa'adakum rabbukum haqqa fa inni qad ra'aitu ma wa'adani rabbi haqqa Sayyidina Umar berkata ya Rasulullah kamu ini bicara dengan orang-orang yang sudah membangkai dia bilang diamlah yang kau Umar mereka lebih dengar daripada kamu Masyarakat muslimin setelah itu mulailah beliau melintasi babak kemenangan fase demi fase dan mulailah terdengar isyarat dari langit seakan-akan beliau mendengar suara hei Muhammad jika bumi meninggalkan engkau maka jagat raya akan menerimamu maka menanglah Rasulullah SAW pergi ke Sidratul Muntaha turun dari Sidratul Muntaha membawa salat jadi beliau dipanggil dulu naik diberi titipan sampaikan kepada umatmu katakan pada umatmu ayo podo-podo Isra ayo podo-podo Mi'raj iki oleh-olehku katakan dalam salatmu alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim ila akhirih Katakan dalam salatku, salatmu at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Dan karena itu saudara-saudara, as-salah. Lantas apa sih itu salah? Salah ada mengandung tiga makna. Salah ada imam. Dan imamah adalah satu yang maha mutlak dalam kehidupan kemasyarakatan seorang muslim. Ada jamaah, ada masjid. Ini headquarters, ini markas, dan ini jamaah. Mana imammu? Ini imam kita, lengkap. Dari ini masyarakat Muslim akan selalu tergambar dalam wajah di muka wajah dunia bahwa dia dengan imam dan jamaahnya bisa berjuang. Jamaah tanpa imam tidak ada artinya. Imam berdiri sendiri tanpa jamaah tidak ada artinya. Jamaah dan imam tidak punya markas juga tidak ada artinya. Masjid, sujud, sejadah, imam, jamaah lengkap.